Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Di antara Amalan yang paling afdal Yang disebutkan oleh para ulama' adalah zikrullah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an supaya kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, اذكروا dzikran katsira wahai orang-orang yang beriman Allah memanggil berbicara kepada setiap orang yang merasa dia beriman kepada Allah Uzkurullah dzikran katsira hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak. Artinya jangan hanya mengingat Allah Swt dengan zikir yang sedikit. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di mana mereka disebutkan oleh Allah Swt, wa taala la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dengan mengingat kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala mengingat nikmat-nikmat Allah Swt, mengingat ketinggian sifat-sifat dan kesempurnaan nama-nama Allah Swt, dengan memperbanyak tahlil tasbih dan juga zikir-zikir yang lain disertai dengan menghadirkan makna dari zikir-zikir tersebut Karena ini yang dinamakan dengan mengingat Inti dari zikir kepada Allah SWT Adalah mengingat Allah SWT Dengan hati kita Bukan hanya sekedar lisan Mengucapkan la ilaha illallah atau membaca subhanallah atau membaca alhamdulillah atau zikir-zikir yang lain maka disertai dengan mengingat kepada Allah dengan hati kita yaitu dengan memaknai dan mengetahui makna dari zikir-zikir tersebut bukan hanya dengan zikir yang diucapkan dengan lisan dan ini yang dinamakan dengan zikrullah dan di antara zikir-zikir tersebut yang telah disyariatkan kepada kita adalah zikir-zikir setelah sholat lima waktu setelah kemarin sore kita bersama-sama membahas tentang tata cara salat Rasulullah SAW maka pada hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat melakukan zikir yang disyariatkan setelah sholat lima waktu. Rasulullah SAW telah diwajibkan kepada beliau dan juga kepada umatnya salat lima waktu pada tahun 10 kenabian ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lima waktu kepada umat Islam ini dan beliau sallallahu alaihi wasallam semenjak diwajibkan tersebut telah melakukan salat lima waktu bersama kaum muslimin sampai akhir hayat beliau selama kurang lebih 14 tahun. Karena kewajiban salat lima waktu tiga tahun sebelum hijrah dan Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah kurang lebih 10 sampai 11 tahun artinya beliau melakukan sholat lima waktu ini bersama para sahabat kurang lebih 13 sampai 14 tahun dan di situ Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berzikir yang disyariatkan setelah melaksanakan sholat lima waktu. Dan para sahabat radhiallahu anhum telah belajar dari beliau dan menyampaikan zikir-zikir tersebut dan juga caranya kepada kita dan ditulis oleh para ulama dan dikumpulkan di dalam kitab-kitab hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga kitab-kitab hadis yang lain sampai kepada kita umat Islam dalam keadaan bersih dan tidak tercampuri oleh tangan-tangan yang jahil yang berusaha untuk merusak agama ini. Oleh karena itu, pada sore hari ini insya Allah satu persatu kita akan mengetahui apa zikir-zikir yang telah dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat lima waktu berdasarkan hadis-hadis yang sahih dengan harapan kita semua bisa mengamalkannya dan apabila kita sebelumnya sudah memiliki zikir-zikir maka kita cocokkan dengan zikir-zikir tersebut apabila sesuai maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Namun apabila masih ada kekurangan maka seorang muslim dengan belajar ini bisa memperbaiki amalannya. Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mulk beluakum ayyukum ahsanu amalah Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik? Dengan belajar kita harapkan kita bisa memperbaiki amal kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara zikir yang telah dibaca atau pernah dibaca oleh Rasulullah SAW adalah hadis Tauban radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita memasuki hadis ini, Al Imam An Nawawi rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya hukum membaca zikir-zikir setelah sholat lima waktu ini adalah mustahab yaitu dianjurkan hukum membaca zikir-zikir setelah sholat lima waktu adalah mustahab baik laki-laki maupun wanita baik yang merdeka maupun seorang hamba sahaya baik orang yang mukim maupun orang yang musafir. Mereka disunahkan, dianjurkan dan tidak diwajibkan untuk membaca zikir-zikir setelah sholat lima waktu ini. Hadis yang pertama adalah hadis Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا Tauban radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah saw yang pernah melihat Rasulullah bertemu dengan Rasulullah saw dan melihat bagaimana Rasulullah saw mempraktikkan zikir-zikir ini. Beliau menceritakan kepada kita dahulu Rasulullah saw apabila selesai dari salatnya yaitu salat lima waktu istighfar thalathan maka beliau beristighfar tiga kali menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan sholat lima waktu beliau beristighfar tiga kali waqala kemudian beliau berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram kemudian beliau berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram demikian lafaz hadisnya di dalam Sahih Muslim Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Demikian lafaz hadis tersebut di dalam sahih Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara petunjuk Rasulullah SAW setelah sholat lima waktu adalah membaca istighfar tiga kali, kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram seorang rawi yang bernama Walid yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada gurunya yang dia telah mengambil hadis ini dari gurunya tersebut dan gurunya bernama Al-Auza'i muridnya bertanya kepada Al-Auza'i apa yang dia tanyakan Kaifal istighfar Bagaimana Rasulullah SAW beristighfar Karena Lafat istighfar Ini banyak Allah maghfirli Itu juga istighfar Rabbi ghafirli juga istighfar Ghufranak juga istighfar Astaghfirullah juga istighfar Astaghfirullahaladzim juga dinamakan istighfar maka Walid bertanya kepada gurunya, apa atau bagaimana cara beristighfar yang dimaksud di dalam hadis ini? Qala taqulu maka Uzai sebagai seorang guru boleh menjelaskan engkau mengatakan astaghfirullah astaghfirullah engkau mengatakan astaghfirullah Astaghfirullah Ini adalah cara Mengucapkan istighfar Setelah sholat lima waktu Dan jumlahnya tiga kali Yaitu Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Dan yang dimaksud dengan istighfar Artinya adalah aku memohon Ampun kepada Allah Atau aku memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya ada dua. Orang yang mengatakan astagfirullah aku memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala maknanya yang pertama dia minta supaya dosa yang telah dia lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa sudah ditulis Dan dia minta kepada Allah Dengan ucapan istighfar ini Supaya Allah SWT menghapus Dosa tersebut Dari catatan amal Minta dihapus sebersih-bersihnya Sehingga nanti di hari kiamat Tidak akan ditanya Dan tidak akan disiksa Dengan dosa tersebut kalau kita mengatakan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, berarti kita minta kepada Allah supaya Allah menghilangkan catatan-catatan dosa tersebut. Dan ini adalah permintaan yang agung. Karena celaka seorang hamba apabila nanti dia disiksa dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian makna yang kedua adalah kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita dari ilmu manusia dari pengetahuan manusia meminta kepada Allah supaya Allah tidak membongkar dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga didengar, dilihat dan juga diketahui oleh manusia. Karena maghfirah berasal dari kata ghafara yaghfiru. Artinya adalah menutupi. Sehingga kalau kita mengatakan astaghfirullah, aku meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti aku meminta supaya Allah menutupi dosa-dosa yang telah aku lakukan. Dan betapa butuhnya kita dengan sitter dan tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang setelah dia melakukan sholat lima waktu mengatakan astagfirullah astagfirullah astagfirullah dengan memahami maknanya dia mengucapkan ucapan tersebut meminta kepada Allah supaya dihapus semua dosa-dosanya dan meminta supaya ditutupi dosa-dosanya dari penglihatan manusia. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Yaitu yang memberikan keselamatan memberikan keselamatan kepada kita dari semua kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Dan assalam adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Assalamul mu'min al-muhaimin." Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah boleh seseorang memberikan nama kepada anaknya Abdus Salam Hamba Assalam Karena Assalam adalah nama di antara nama-nama Allah Yang artinya adalah yang memberikan Atau maha memberikan keselamatan Wa salam Dan dari mulah ya Allah Keselamatan Jadi Allah yang maha memberikan keselamatan dan dari Allah lah keselamatan tersebut. Apabila keselamatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah yang maha memberikan keselamatan, maka seorang muslim dan juga muslimah tidak meminta keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengatakan wa minkas salam. Keselamatan adalah darimu ya Allah Bertawakal hanya kepada Allah SWT Dan meminta keselamatan Di dunia maupun di akhirat dari Allah SWT Tabarakta ya dhal jalali wal ikram Tabarakta artinya adalah ta'alait Yaitu maha tinggi Atau maha berbarakah yang penuh dengan kebaikan. Ya dzal jalali wal ikram wahidat yang memiliki al jalal, al jalal artinya adalah kebesaran. Wal ikram dan juga kemuliaan. Kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ya dzal jalali wal ikram wahidat yang memiliki kebesaran dan juga memiliki kemuliaan. Ini adalah hadis yang pertama yang berisi tentang zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim. Kemudian yang kedua dari Abu Zubair Beliau mengatakan Kana bin Zubair Dahulu Abdullah bin Zubair Itu seorang sahabat Yaqulu Dubura kulli salatin Hina yusallim La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره kafirun Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah Abdullah bin Zubair seorang sahabat yang melihat bagaimana Rasulullah Sallam berzikir setelah salat beliau mengatakan dahulu Rasulullah Sallam mengeraskan bacaan ini setiap kali beliau selesai salat Beliau mengatakan Dahulu Rasulullah SAW membaca Zikir ini setiap beliau selesai sholat Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Di dalam sahih Muslim Memberikan pengertian kepada kita bahwasanya di antara Zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Setelah sholat lima waktu adalah La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir La hawla wa la quwata illa billah La ilaha illallah Wa la na'budu illa iyah Lahul ni'mah Walahul fadlu Walahul thana'ul hasan La ilaha illallah Mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun Ini pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang yang mengatakan la ilaha tidak ada sesembahan maksudnya adalah mengingkari segala sesembahan illallah kecuali Allah karena sesembahan yang disembah oleh manusia banyak ada manusia yang menyembah setan ada manusia yang menyembah jin ada manusia yang menyembah pohon ada yang menyembah batu ada yang menyembah kepada barang tapi yang benar dan hak di antara sesembahan-sembahan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dialah yang telah mencipta dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Dialah yang memberikan rezeki Dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Dan dialah yang telah mengatur alam semesta Dan tidak ada yang mengatur alam semesta Kecuali Allah SWT Allah berfirman Zalika bi anna allaha huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil Yang demikian itu Karena dialah Allah SWT Sesembahan yang hak yang benar dan memang patut untuk disembah wa annama yad'una min dunihi huwal batil dan sesungguhnya segala sesuatu yang disembah dan diminta selain dia adalah sesembahan yang batil yaitu sembahan yang tidak benar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Berarti kita sudah berikrar Untuk tidak menyembah Kecuali hanya kepada Allah semata Wahdahulah syarikalah Wahdah Artinya adalah dia saja Ini adalah menguatkan ucapan, ucapan kita Illallah Kita mengatakan hanya Allah Kemudian kita mengatakan Wahdahu dia saja Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Dia semata La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Kembali kita mengingkari Sekutu-sekutu Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku baginya lah al-mulk yaitu kerajaan kerajaan langit dan juga kerajaan bumi adalah lahu yaitu untuk Allah swt wa milik Allah dialah yang memiliki langit dengan segala isinya dan dialah Allah swt yang memiliki bumi dengan segala isinya harta yang kita miliki, harta yang dimiliki oleh orang tua kita, anak kita, istri kita, bahkan kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sekitar kita mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan juga apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa harta benda Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk. Baginya lah bagi Allah lah Subhanahu wa taala kerajaan, yaitu kerajaan langit dan bumi. Semuanya adalah milik Allah. Walahul hamd. Dan baginya lah segala pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita hanya memuji kepada Allah atas sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang sempurna yang maha baik yang Allah miliki hanya untuk Allah segala pujian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kenikmatan tersebut Allah yang memberikan dan kita hanya memuji kepada Allah. Adapun manusia maka mereka adalah perantara. Kita mendapatkan rezeki dari pembeli atau mendapatkan rezeki dari atasan, dari majikan, gaji dari negara. Maka semuanya itu adalah wasilah perantara. Sebab Adapun yang memberikan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah hanya kita tujukan kepada Allah. Alhamdulillah. Lahul mulku walal hamdu. Dan kita sebagai orang, sebagai manusia diperintah untuk bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita Yaitu dengan mengucapkan terima kasih Karena Rasulullah SAW bersabda La yashkurullah Man la yashkurun nas Tidak dinamakan bersyukur kepada Allah Seseorang yang tidak bersyukur Kepada manusia Oleh karena itu Allah berfirman Anishkurli wali walidaik Hendaklah kamu bersyukur kepada kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kita diperintahkan untuk berterima kasih. Adapun alhamdu pujian maka hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu Ala kulli syai Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu Allah mampu Menjadikan orang yang fakir Menjadi orang yang berkecukupan Karena semua ini adalah milik Allah SWT Allah mampu untuk memberikan kepada kita Sebagian dari perbendaraan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya demi kebaikan kita. Karena Allah tahu seandainya hambanya diberikan harta yang banyak sebagaimana orang-orang kafir diberikan niscaya mereka akan berlebihan di atas permukaan bumi ini sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa la ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu biibadihi khabirun basir." Seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan berlebih-lebihan di atas permukaan bumi ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki tersebut dengan ala kadarnya. Yaitu sesuai dengan kebutuhan dia. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sungguhnya Allah sangat memahami dan sangat maha melihat kepada hamba-hambanya tahu apa yang terbaik bagi mereka. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah Allah yang maha, melaku, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah mampu untuk menjadikan orang yang kaya menjadi miskin seketika. Oleh karena itu, orang yang telah Allah berikan keluasan rezeki maka hendaklah dia menunaikan hak-hak dari harta tersebut. Dan jangan dia merasa sombong kepada orang lain. Karena kalau dia benar-benar menghayati zikir ini yaitu wa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu maka dia sadar bahasanya kekayaan yang dia miliki sewaktu-waktu bisa hilang dan lepas dari dia sehingga dia seperti orang miskin yang lain. Dan Allah mampu untuk menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu seorang muslim jangan dia berkecil hati di dalam menuntut ilmu agama dan hendaknya dia meminta kepada Allah supaya Allah SWT memberikan pemahaman kefakihan di dalam agama ini meskipun mungkin terkadang seseorang terlambat di dalam menuntut ilmu tapi dia tidak boleh berkecil hati dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan daya upaya yang kita miliki dan hasilnya kita serahkan kepada Allah para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan atau banyak di antara mereka yang masuk Islam sementara mereka sudah tua. Masuk Islam sementara mereka sudah tua dan mereka belajar. Dan banyak di antara mereka yang menghafal Al-Qur'an. Bahkan menjadi seorang ulama yang menjadi rujukan bagi para sahabat yang lain wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu la ilaha illallah kembali mengucapkan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan juga tidak ada upaya kecuali dengan Allah tidak ada daya dan juga upaya la haula wala quwata tidak ada kemampuan untuk memindahkan wala quwah dan juga tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil faedah dari kalimat la haula wala quwata illa billah yang pertama kita tidak merasa ujub dengan apa yang sudah kita lakukan kesuksesan yang sudah kita raih kekayaan yang sudah kita dapatkan maka itu semua adalah dengan izin Allah SWT kita mengatakan la haula walaku quwata illa billah tidak ada daya untuk memindah dan tidak ada kekuatan kecuali semua itu dengan Allah SWT pengakuan dari kita bahwasanya semua itu adalah dari Allah. Kemudian di antara faedahnya adalah kita senantiasa beristianah memohon pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita mau beribadah, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau melakukan segala sesuatu yang di situ ada manfaat bagi diri kita, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Meminta kepada Allah pertolongan. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan itu semua kecuali dengan bantuan, kemudahan dan juga pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika Bapak dan juga Ibu sekalian mau melaksanakan ibadah haji Yakinlah bahwasanya tidak mungkin Kita bisa menyelesaikan dengan sempurna Kecuali dengan pertolongan dari Allah Dan kemudahan darinya Minta pertolongan Dan minta kemudahan kepada Allah Ketika kita mau sholat Ketika kita mau berdakwah Ketika kita mau berzikir Membaca Al-Quran Mencari rezeki Jangan lupa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu mau meminta pertolongan, maka minta pertolonglah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah hanya lah kami menyembah dan hanya lah kami memohon pertolongan. Kami tidak melakukan haji, solat ini kecuali untuk untukmu ya Allah. Dan kami tidak memohon pertolongan kecuali kepadamu. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah ini semuanya kecuali dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Diharapkan kalau kita dari awal sudah meminta pertolongan kepada Allah maka nanti setelah kita selesai mengerjakan ibadah tersebut menyelesaikan aktivitas tersebut maka kita ingat bahwasanya ini semua adalah dengan pertolongan Allah Swt. tidak ujub tidak riak ketika dia diberikan kemudahan ketika haji alhamdulillah di sana dapat kemudahan di sana dapat kemudahan maka dia ingat kepada Allah dan yakin saya ini semua adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Maknanya sama dengan la ilaha illallah. Yaitu ikrar dari seorang muslim bahwasanya dalam masalah ibadah dia tidak serahkan ibadah tersebut kecuali hanya kepada Allah. Ibadah kauliah yang berupa ucapan, berupa harta, ibadah berupa amalan, anggota badan, zikir, solatnya, nadarnya, menyembelihnya. Maka itu semua dia serahkan hanya kepada Allah swt. wa taala. Wala na'budu illa iyyah lahun ni'mah walahul fadl bagi Allah lah an-ni'mah dan juga anugerah walahu thanaul hasan dan baginya lah pujian yang baik la ilaha illallah mukhlishina lahuddin diulang kembali kalimat la ilaha illallah supaya terpatri di dalam diri kita pentingnya kalimat ini bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya juga menguatkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Diulang-ulang kalimat tauhid ini di dalam satu zikir dari awal sampai akhir. Kemudian beliau mengatakan walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang yang kafir membencinya. Karena orang-orang kafir ini mereka benci dengan kalimat tauhid. Benci apabila kita hanya menyembah kepada Allah dan mereka tidak mau kecuali menyekutukan Allah dengan yang lain. Meskipun mereka membenci, maka kita hanya bertauhid kepada Allah walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir membencinya Karena kita di dunia ini Hanya ingin mencari keridhaan Allah semata Selama Allah SWT ridha Dengan ucapan kita Dengan apa yang kita amalkan Maka kita tidak peduli Apakah manusia akan marah atau tidak Karena kita tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah SWT Selama Allah meridhai Maka kita tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia Barang siapa Yang mencari ridha Allah Dengan mengorbankan keridhaan manusia Maka Allah SWT akan ridha kepadanya Dan akan membuat manusia menjadi ridha kepadanya Rasulullah SAW bersabda Manil tamasa ridha Allah bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas Barang siapa yang mencari ridha Allah Mencari keridhaan Allah Dengan mengorbankan keridhaan manusia Artinya manusia marah Karena dia mencari ridha Allah radhiyallahu anhu maka Allah akan ridha kepadanya wa arda anhu nas dan akan menjadikan manusia menjadi ridha lama kelamaan kepada dia. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mencari ridha Allah. Wa manil yang penting manusia ridha atau orang tua ridha atau tetangga ridha tapi dengan mengorbankan keridhaan Allah. Allah menjadi marah kepadanya. Maka sakit Allahu alaih wa askhata alaihin nas maka Allah SWT akan marah kepada orang tersebut dan akan membuat hati-hati manusia lama kelamaan akan menjadi marah kepadanya. Balasan dari Allah Swt bagi orang yang mencari rida manusia dengan membuat marah Allah Swt, Allah akan marah kepadanya dan lama kelamaan akan menjadi manusia marah kepadanya meskipun di awal-awal mungkin mereka akan ridha terhadap orang tersebut. Dan ini yang terjadi. Dan banyak kejadian yang kita lihat dan juga kita dengar. Dan Rasulullah SAW ketika beliau diutus menjadi seorang nabi dan berdakwah, betapa banyak manusia yang tidak ridha dengan beliau. Beliau diutus sendiri kepada manusia dengan melawan keyakinan-keyakinan yang batil yang tersebar saat itu. Tapi beliau ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia benci dengan apa yang beliau dakwahkan. Maka Allah ridha kepada beliau dan akhirnya menjadikan manusia ridha kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 23 tahun, seluruh jazirah Arab berada di dalam naungan Islam dalam keadaan muwahhidin yang dahulu membenci Rasulullah SAW mereka mencintai dan sangat mencintai Rasulullah SAW balasan dari Allah SWT bagi orang-orang yang mengedepankan ridha Allah di atas keridhaan manusia ini adalah zikir yang kedua yang disunahkan saya ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'mah walul fadlu walau thanaul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun kemudian yang ketiga dari Warrad Warrad Maulal Mughirah Ibn Syu'bah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala beliau berkata, "Katab Al-Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan." Mughirah yaitu majikannya menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mughirah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW dan Muawiyah juga seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan saat itu Muawiyah adalah pemimpin atau penguasa negeri Syam. Mughirah menulis surat kepada Muawiyah. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah idza sallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Yang isinya bahwasanya Mughirah memberikan kabar kepada Muawiyah. Dan Mughirah pernah melihat Rasulullah SAW membaca zikir ini bahwasanya Rasulullah SAW beliau membaca setiap kali sholat lima waktu setelah beliau mengucapkan salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ini adalah zikir yang juga pernah dibaca oleh Rasulullah SAW setelah beliau salat. Maknanya sudah kita sebutkan sebagiannya pada zikir sebelumnya. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau membaca Allahumma la mani'a lima ataita Artinya ya Allah Tidak ada yang mencegah Terhadap apa yang engkau berikan Tidak ada yang bisa mencegah Terhadap apa yang engkau berikan Kalau Allah SWT sudah ingin memberikan Sesuatu kepada hambanya Berupa rezeki Berupa ilmu Berupa petunjuk dan juga hidayah maka tidak ada yang bisa mencegahnya la mani'a lima atait ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan kepadaku wala mu'tiya lima manat dan tidak ada yang bisa memberi terhadap sesuatu yang sudah engkau cegah meskipun manusia dan juga jin berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita memberikan rezeki, memberikan suatu manfaat. Tapi kalau Allah SWT mencegahnya dari kita, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya kepada kita. Wala mu'tiya lima manat. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau cegah. Kalau kita memahami dikir ini, maka akan melatih kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah untuk bertawakal hanya kepada Allah Swt. Dalam masalah rezeki, tidak hasad kepada orang lain, tidak suudzon kepada orang lain, merasa qanaah dan cukup dengan apa yang Allah berikan. Berusaha untuk mencari yang halal dan yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil rezeki, merebut rezeki yang sudah Allah tetapkan baginya dan tidak mungkin dia bisa mengambil satu rezeki yang bukan merupakan rezekinya. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau ini setiap hari kita baca setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah maghrib, setelah isya, dan kita pahami maknanya, maka kita akan merasakan ketenangan dengan zikir kepada Allah. Karena kita memahami maknanya Allah SWT berfirman Ala bidzikrillah tatmainnul qulub Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Maka hati kita akan menjadi tenang Kapan? Ketika kita memahami Makna dari zikir tersebut Wala yang fa'udhal jaddi mingkal jadda Kemudian beliau mengatakan Dan tidak akan bermanfaat Bagimu ya Allah Orang yang memiliki kekayaan Kekayaannya kekayaan orang yang kaya tidak akan bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat bagi Allah, yang bermanfaat bagi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan juga amal soleh yang dia lakukan. Adapun kekayaan dan juga harta dunia maka ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menggunakan harta tersebut di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang yang nanti kelak di hari kiamat mengambil kitab dari tangan kirinya. Fa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah dia akan mengatakan ma aghna anni maliyah tidak bermanfaat bagiku sekarang ini harta yang aku miliki harta yang dia miliki di dunia yang jumlahnya miliaran, triliunan maka ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak kita gunakan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru harta tersebut akan menjadi mudarat bagi diri kita. Orang yang tidak menunaikan zakat sementara dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka nanti harta tersebut yang akan Allah jadikan alat untuk menyiksa dia menunjukkan bahwasanya harta apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya di jalan Allah SWT maka akan memudarati seseorang. Itu adalah hadis yang ketiga yang berisi tentang zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man Allah fi duburi kulli salah Barang siapa yang bertasbih setelah salat Salatan wa salatina 33 kali Wahamidallah Allah Kemudian Mengucapkan hamdalah Memuji Allah SWT Salatan wa salatin 33 kali Wa kabbarallah Kemudian bertakbir Salasan wa salasin 33 kali Fatilka tis'atun Wa wa tis'una Wa tis'un Maka itu adalah 99 Wa qala tamam al-mi'ah Kemudian setelah itu dia melengkapi Yang ke 100 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr dia mengucapkan tasbih 33 tahmid 33 takbir 33 99 dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kalau dia baca dengan bilangan yang benar, maka ghufirat khotoyah akan diampuni dosa-dosanya. Wa ingkanat mithla zabadil bahar. Meskipun dosa-dosa tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Tentunya tidak ada di antara kita yang bisa menghitung buih-buih tersebut menunjukkan bagaimana rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah SWT dengan amalan yang ringan dan dengan kesabaran yang sedikit maka kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar diampuni dosa kita meskipun sebanyak buih yang ada di lautan dan perlu kita camkan di sini beliau mengatakan barang siapa yang mengucapkan tasbih 33 kali. Takbir, tahmid 33 kali. Dan juga takbir 33 kali. Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah apabila dia ingin mendapatkan pahala yang ada di dalam hadis ini sungguh-sungguh di dalam menghitung tasbih, tahmid dan juga takbir tersebut. Dihitung dengan sungguh-sungguh dan jangan mengucapkan zikir tersebut dengan sambil atau dengan melamun atau dengan melihat ke kanan ke kiri tetapi dia hitung benar-benar dan dia yakin bahwasanya jumlahnya benar-benar 33 kali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dia yakin bahwasanya dia sudah bertasbih 33 kali. Kemudian bertahmid juga demikian. Dan juga bertakbir juga demikian. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa. Sabarkan diri kita 2 menit 3 menit untuk mendapatkan keutamaan Allah SWT yang sangat besar ini dan jangan mengikuti bisikan-bisikan setan yang memang dia amalannya adalah menjauhkan kita dari zikrullah dibuat kita tergesa-gesa sehingga sebagian dari kita menghitung tasbih, takbir dan juga tahmid tersebut dengan tergesa-gesa dan kebanyakan kelebihan atau kekurangan tidak pas 33 kali. Jadi diharapkan kalau kita bisa menghitung benar-benar 33 kali, kita bisa mendapatkan pahala tersebut. Dari seorang sahabi ya, sahabat Rasulullah SAW dari kalangan wanita, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyuruh mereka, yaitu para sahabiyat, para sahabat dari kalangan wanita, an bitakbiri wa taqdisi wa tahlil supaya mereka menjaga takbir tasbih dan juga tahlil wa ayyaqitna bil anamil dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk yaqitna dengan jari-jarinya yaitu menghitung tasbih tahlil dan juga tahmid tersebut dengan jari-jari mereka. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Karena sesungguhnya jari-jari ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dibuat bicara bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan tasbih, tahlil dan juga takbir ini dengan menggunakan tangan mereka dengan jari-jari mereka. Dan dari sini Hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunnahnya. Sebagian ulama mereka mengartikan yakitnya di sini. Kalimat yakitna al-aqd di dalam bahasa Arab. Itu kalau diterjemahkan adalah sebuah gerakan yang di situ ada al-qabd wal basat yaitu ada menggenggam dan juga ada melepaskan. Ini dinamakan al-aqd. Menggenggam dan juga melepaskan. Artinya gerakannya kurang lebih seperti ini. Anda menggenggam, kemudian dilepaskan. Kemudian dihitung lagi. Ini yang dinamakan dengan yaqidnah. Yaitu gerakan yang ada genggamnya dan juga ada melepasnya. Jadi sunnahnya kita menghitung zikir-zikir tersebut dengan tangan kita, dengan jari-jari kita. Dan sunnahnya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mencintai untuk menggunakan tangan kanan beliau atau menggunakan bagian kanan beliau di dalam semua urusan beliau. Ketika memakai sendal sepatu ketika menyisir rambutnya ketika bersuci maka beliau mendahulukan sebelah kanan demikian pula ketika kita berzikir maka kita menggunakan tangan kanan kita untuk menghitung tasbih tahmid dan juga takbir tersebut kemudian yang selanjutnya jadi diantara antara zikir adalah tadi itu tasbih 33 kali tahmid 33 kali takbir 33 kali kemudian disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kemudian yang selanjutnya adalah hadis Uqbah ibnu Amir beliau mengatakan amarani Rasulullah sallam an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli salah Rasulullah SAW telah memerintahkan aku Untuk membaca Al-Mu'awwidhat Al-Mu'awwidhat Ini adalah gelar Untuk tiga surat Yaitu Qul A'udhu Birabil Falak Qul A'udhu Birabil Nas Kemudian dengan Qul Allah Ini menunjukkan bahasanya sunnahnya Setelah kita melakukan sholat lima waktu berzikir di antaranya dalam membaca tiga surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan qul huwallah dibaca sekali. Dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Nasai dan juga Tirmizi. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Man qara'a ayatal kursi Dubura kulli salah Lam yamna'hu min dukhulil jannah Illa ayyamut Barang siapa yang membaca Ayat kursi Setiap selesai sholat lima waktu Maka tidak menghalangi dia Untuk masuk di dalam surga kecuali meninggal dunia. Keutamaan ini Allah berikan kepada orang yang senantiasa membaca ayat kursi ini setelah sholat lima waktu. Oleh karena itu, jangan kita meremehkan supaya kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Nasai dan juga yang lain. Di antara dikir yang disunahkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW setelah sholat subuh setelah salam maka beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah menunjukkan bahwasanya di antara zikir setelah sholat lima waktu khusus untuk sholat subuh adalah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima Doa ini adalah doa yang bagus dan sangat sesuai dibaca setelah sholat subuh yaitu di awal aktivitas kita kita memulai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah meminta tiga perkara ini yang pertama minta ilmu yang bermanfaat ketika kita menuntut ilmu ketika kita belajar menghadiri majelis-majelis ilmu kita meminta ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang justru akan memudarati kita. Karena ilmunya ada yang bermanfaat dan juga ada yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, minta rezeki yang thayyib, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bekerja ke kantor, berdagang, berbisnis. Kita mulai dengan permintaan, "Ya Allah, aku meminta kepadamu rezeki yang thayyib." wa amalan mutakabbalan dan meminta kepada Allah amalan yang diterima. Karena nanti kita akan beribadah, melakukan solat, melakukan sedekah, bermuamalah dan berakhlak yang baik kepada manusia yang lain, bersilaturahmi. Ini semua adalah amalan amal soleh yang kita berharap kepada Allah semoga amalan tersebut diterima. Sehingga kita mengatakan di awal hari kita wa amalan mutakabbalan Aku meminta kepadamu ya Allah amalan yang diterima. Seorang muslim dan juga muslimah mengamalkan sebuah amalan dan berharap supaya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengamalkan sebuah amalan dan dia tidak peduli apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Rasulullah SAW seorang rasul, seorang nabi Beliau sendiri mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Meminta kepada Allah Supaya amalannya diterima Bagaimana dengan kita? Jadi seorang muslim beramal Bersadaqah mengucap, Melakukan sholat Berzikir Dan berharap di dalam hatinya Supaya amalannya ini diterima oleh Allah SWT Nabi Ibrahim AS Setelah beliau membangun Ka'bah dan juga Ismail beliau berdua berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wahai rabb kami terimalah dari kami innaka antas samiul alim sungguhnya engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya bapaknya para nabi meminta kepada Allah supaya amalannya diterima Itu adalah hadis-hadis yang sahih Yang isinya adalah tentang Zikir-zikir Yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu seorang muslim Hendaklah dia berusaha untuk Mengikuti sunnah Nabi SAW Meskipun Berzikir setelah sholat ini adalah Suatu yang mustahab Suatu yang disunahkan dan dianjurkan tapi kalau kita ingin melakukannya Maka hendaklah kita Berzikir Dengan zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW Dan dengan cara Yang pernah beliau lakukan Membaca dengan zikir-zikir beliau Dan dengan cara Yang sudah pernah beliau lakukan Dan sudah disampaikan oleh para sahabat Kepada kita semua Dan Allah SWT mengatakan Wattabi'uhu la'allakum tahtadun hendaklah kalian mengikuti Rasulullah SAW niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk tersebut kecuali dengan ittiba yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dengan cara tidak mengikuti sunnah Rasul maka tidak mungkin dia akan mendapatkan petunjuk tersebut. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis dengan kertas. Dan bagi yang belum memiliki kertas, maka bisa mengambil ke depan. Di sana ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah zikir setelah sholat ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah. Yang pertama, Zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW Itu dibaca sendiri-sendiri Dan tidak dikerjakan secara bersamaan Artinya membaca zikir-zikir tersebut Sendiri-sendiri Dan tidak dibaca secara berjamaah Demikian pula Asalnya Dengan merendahkan suara dan bukan dengan mengeraskan suara kecuali dengan maksud untuk mengajari manusia. Dan ini adalah pendapat imam yang empat Baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad Tidak ada di antara mereka Yang mengatakan bahwasanya Zikir setelah sholat ini Dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh satu orang dibaca secara bersama-sama dengan suara yang sama dalam waktu yang sama. Dari imam empat ini semuanya mengatakan tidak disunahkan. Dan ini adalah sekali lagi pendapat empat madhab. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Um Beliau mengatakan akhtaru الله imami wal ma'mum ayyadhkurallah ayyadhkurallah ta'ala ba'da salam minas salati yukhfiyani dzikr illa ayyakuna imaman yuhibbu ayyuta'allama min Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan aku memilih bagi seorang imam dan juga makmum supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan salam dari salat yukhfiyani dzikr dalam keadaan yukhfi yaitu melirihkan az-zikr zikir tersebut illa kecuali ayyakuna imaman kecuali seorang imam yuhibbu ayyuta'allama minhu yang dia ingin mengajari manusia. Jadi beliau mengatakan yang aku pilih bahwasanya imam dan juga makmum ini tidak mengeraskan suara. Akan tapi melirikkannya kecuali bagi seorang imam yang ingin mengajari manusia. Ingin mengajari mereka bagaimana cara berpikir setelah sholat maka silakan dia mengeraskan suaranya fayajharu hatta yur hatta yura hatta yara annahu qad tu'allima min thumma yusir maka silahkan kata beliau dia mengeraskan suaranya untuk mengajarkan manusia sampai dia melihat manusia sudah tahu kemudian dia melirikkan suaranya jadi kalau manusia sudah belajar sudah menghafal maka silahkan dia melirikkan suaranya oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW Terkadang beliau mengeraskan suaranya setelah sholat lima waktu Dan tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat saat itu Untuk membaca dan juga menghafal zikir-zikir tersebut Oleh karena itu para sahabat Mereka mengabarkan kepada kita sebagian zikir-zikir yang pernah dia dengar Karena apa? Karena dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat zikir-zikir tersebut dengan mengeraskan suara beliau. Kemudian yang kedua, di antara masalah yang perlu kita perhatikan tentang masalah berdoa setelah sholat lima waktu. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya doa ini justru disunahkan ketika kita sedang sholat. Seperti ketika dalam keadaan sujud Rasulullah SAW bersabda Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid Fa'akthiru fihi doa Keadaan yang paling dekat Antara seorang hamba Dengan Rabbnya Adalah ketika dia dalam keadaan sujud Maka adalah kalian memperbanyak doa Jadi berdoa Itu disunahkan ketika sujud Demikian pula sebelum salam Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa Di antaranya adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Disunahkan dibaca sebelum salam. Karena memang waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagian mengatakan disunahkan juga untuk berdoa setelah sholat lima waktu Karena mereka berdasarkan sebuah hadis yang derajatnya Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Umamah dikatakan kepada Rasulullah SAW ayyud du'ai asma ya Rasulullah doa apa yang paling didengar doa apa yang paling didengar maka beliau SAW mengatakan Jauful lail Al-akhir wadubura as-salawatil maktubah Doa yang paling didengar Adalah doa yang dipanjatkan Pada pertengahan malam yang terakhir Yaitu sepertiga malam yang terakhir Ini adalah doa Termasuk doa yang paling didengar Wadubura as-salawatil maktubah Demikian pula akhir dari salawat-salawat, salat-salat yang wajib. Ada sini Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini bahwasanya di antara waktu untuk berdoa adalah setelah melakukan salat lima waktu. Akan tapi mereka tidak mengatakan bahwasanya doa tersebut dilakukan secara berjamaah. Jadi mereka mengatakan disunahkan untuk membaca doa setelah sholat lima waktu berdasarkan hadis ini akan tapi mereka mengatakan tidak disunahkan untuk membacanya atau berdoa secara berjamaah. Yaitu salah seorang berdoa, kemudian yang lain mengamininya. Jadi kalau kita ingin berdoa silahkan setelah sholat lima waktu, tetapi dengan sendiri-sendiri. Tanpa kita memimpin dan juga tanpa kita dipimpin. Kemudian selanjutnya adalah tentang masalah berjabat tangan setelah sholat lima waktu. Berjabat tangan ini hukumnya sunnah ketika kita saling bertemu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah ada dua orang muslim Yang saling bertemu Kemudian dia saling berjabat tangan Kecuali akan diampuni bagi keduanya Sampai keduanya berpisah Menunjukkan tentang keutamaan berjabat tangan Dan bahasanya berjabat tangan Ketika kita saling bertemu Ini pahalanya akan diampuni dosa kita Kita dan juga saudara kita Akan diampuni dosanya selama keduanya belum berpisah. Jadi berjabat tangan ini sunnahnya dilakukan ketika kita saling bertemu. Kalau sebelum sholat kita belum bertemu, maka boleh kita berjabat tangan dengan saudara kita. Tapi kalau sebelum sholat sudah bertemu, sudah ber, ber, berbicara, sudah ngobrol, sudah bertemu, sudah berjabat tangan, maka setelah sholat tidak disunahkan, tidak disyaratkan kita untuk berjabat tangan kembali. Jadi berjabat tangan disunahkan ketika bertemu saja. Kalau sebelum sholat kita belum bertemu silahkan. Setelah sholat kita ber, setelah sholat kita berjabat tangan. Tapi kalau sebelum sholat kita sudah bertemu dan sudah berjabat tangan, maka tidak disunahkan untuk berjabat tangan setelah kita melakukan sholat lima waktu ini Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga apa yang kita e, berikan ini bermanfaat Dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT Seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah nah, Sebelum saya lanjutkan Kemarin ada satu syarat Yang belum kita sebutkan dalam masalah e, Sholat lima waktu dan diingatkan oleh sebagian jamaah jazakallahu khairan yaitu syarat niat. Ya, niat sebelum salat ini adalah termasuk e, syarat salat. Kita kemarin menyebutkan tentang masuknya waktu kemudian e, bertaharah kemudian yang lain tetapi kita lupa tidak menyebutkan tentang masalah niat. Jadi niat ini termasuk syarat salat yaitu seseorang niat di dalam hatinya untuk melakukan Sholat lima waktu tersebut Setelah sholat fardu ada sholat jenazah Bagaimana jika rangkaian zikir yang Ustaz ajarkan belum selesai Apakah boleh diteruskan setelahnya? Boleh Jadi kita membaca zikir semampunya Kemudian sholat jenazah Setelah itu kita duduk kembali dan melanjutkan zikir kita Bolehkah kita haji atau umrah untuk orang tua yang sudah wafat Tapi bukan nadar Boleh kita mengumrohkan atau menghajikan orang tua kita yang sudah nadar. Seorang seorang orang tua kita yang belum haji atau umrah atau bahkan dia sudah haji atau umrah. Boleh seorang anak untuk menghajikan atau mengumrohkan. E, sebagian sahabat pernah ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi qad adrakat abi syaykhan kabira ya Rasulullah kewajiban haji telah menemukan atau menemui bapakku dalam keadaan dia sudah tua afa bolehkah aku menghajikan dia maka beliau mengatakan hujji anhu hendaklah engkau wahai wanita menghajikan untuk beliau menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang anak untuk menghajikan e, orang tuanya baik laki-laki maupun wanita meskipun dia tidak bernazar. Apakah saran Rasulullah SAW bila kita berada di dalam raudhah? Ketika di dalam raudhah, sebagian ulama atau sebagian guru kita di sini mengatakan disunahkan kita untuk melakukan sholat sunnah di sana. Sholat sunnah seperti sholat duha Sholat tahajud, sholat witir Disunahkan, dikerjakan di dalam raudhah Adapun sholat fardu Maka tetap disunahkan bagi laki-laki Untuk dikerjakan Di saf yang pertama Dan juga saf yang belakangnya dan belakangnya Semakin ke depan Maka semakin afdol Bagi laki-laki Yaitu untuk melakukan sholat di saf tersebut Apakah hukumnya kita tak sempat membaca Fatihah dan Imam Ruko Perlu kita perlu ikut Imam Ruko Perlu habiskan Fatihah Langsung kita Ruko Petunjuk Rasulullah SAW Kalau kita menemukan makmum Menemukan imam Dalam satu keadaan Maka kita langsung mengikuti keadaan tersebut Makmum imam dalam keadaan Ruko Kita ikut Ruko Imam dalam keadaan sujud Maka kita ikut sujud Dan tidak menunggu dia berdiri kembali. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita ketinggalan. Jadi tidak perlu kita menghabiskan Al-Fatihah baru setelah itu kita rukuk. Jadi langsung rukuk dan kita sudah dihitung mendapatkan satu rakaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man adraka rukuk fakat adraka rakaah." Barang siapa yang menemukan imam dalam keadaan rukuk, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Adakah contoh dari Rasulullah SAW berdoa setelah berzikir selesai sholat fardu? Tadi kita sebutkan sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Berdasarkan hadis yang Hasan tadi yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa doa yang paling diijabai, yang paling didengar?" Maka beliau menjawab di antaranya adalah doa yang dibaca pada tengah malam yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat lima waktu Tapi caranya bukan dengan berjamaah Tapi dibaca dengan sendiri-sendiri Oleh karena itu Doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW Itu menggunakan lafaz tunggal Tadi kita sebutkan Doa setelah sholat subuh Ada yang hafal nggak tadi? Allahumma Inni As'aluka ilman nafi'an rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbalan. Beliau SAW mengatakan Allahumma inni Ya Allah aku meminta Menunjukkan bahasanya beliau saat itu Berdoa dengan doa Tunggal saja tidak berjamaah Demikian pula para sahabat Seandainya mereka berdoa saat berjamaah Tentunya beliau tidak menggunakan lafad Inni Tapi mengatakan Allahumma inna Kami, kita Nas'aluka ilman nafi'an Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Demikian pula dalam doa yang lain Beliau SAW Di antara doa yang pernah beliau baca Setelah sholat Rabbi qini adabaka Yauma taba'athu ibadaka Ya Allah Jagalah aku dari azabmu Beliau mengatakan Rabbi Rabbku Dan tidak mengatakan Rabbana Ya Rabbku Jagalah aku dan tidak mengatakan qina, jagalah kami. Menunjukkan bahwasanya beliau saat itu berdoa sendiri dan tidak berdoa secara berjamaah. Jadi kita silakan kalau memang kita mau berdoa setelah sholat silakan, tetapi bukan dengan berdoa secara berjamaah. Pada saat selesai sholat fardu Di Masjid Nabawi selalu ada sholat gaib atau jenazah Mana yang lebih utama Ikut sholat gaib atau jenazah bersama imam atau melangsungkan zikir. E, sebelumnya, solat yang kita lakukan setelah solat fardu itu adalah solat jenazah. Jadi jenazah ada di depan kita, ada di samping imam, di samping tempat imam. Setelah imam memimpin kita solat, dia bergerak menuju ke kamar jenazah untuk menyolatkan dan memimpin kita melakukan solat jenazah. Jadi ini bukan solat gaib. Jadi jenazah yang ada di sini disolatkan kemudian langsung dibawa ke kuburan baki dan dikuburkan di sana. Kemudian yang kedua, tidak ada ta'arud atau pertentangan antara dua perkara ini. Jadi kita berzikir semampunya, kemudian kita sholat jenazah bersama imam, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana pandangan syariat tentang berwakaf Al-Quran yang dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada musim haji? Boleh, keumuman dalil. Jadi boleh seseorang berwakaf di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Cuma perlu diketahui bahwa Al-Qur'an yang kita wakafkan di masjid ini dan juga di Masjidil Haram ini biasanya di, diambil. Diambil dan dikumpulkan kemudian nanti dibagikan bagi orang-orang yang mau meminta Al-Qur'an. Adapun Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini sudah ada Al-Qur'an khusus yang dicetak di Mujama' yang percetakan Al-Qur'an milik pemerintah Saudi jadi mereka tidak menaruh di masjid ini kecuali Al-Quran yang sudah mereka cetak. Karena Quran yang ada di, eh, yang ada di mujama ini sudah e, tidak keluar dari sana kecuali sudah melewati pengawasan yang berlapis-lapis. Ya, sehingga tidak keluar tidak sampai ke sini kecuali sudah di memang sudah diteliti secara berlapis-lapis. Yang mereka untuk menjaga kehati-hatian, untuk berhati-hati mereka tidak meletakkan di sini kecuali Al-Qur'an yang memang sudah dicetak di sini. Bagaimana hukumnya melewati di depan orang yang sedang sholat? Tidak boleh Kita melewati di depan orang yang sholat Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian Kecuali dalam keadaan darurah Seperti misalnya kita keburu ke belakang ya Atau misalnya takut kehilangan atau tersesat Karena ketinggalan jamaah yang lain Maka dalam keadaan darurah diperbolehkan Tapi kalau dalam keadaan lapang, longgar Maka tidak boleh sekali-kali kita melewati di depan orang yang sholat dan yang dimaksud dengan melewati adalah melewati daerah antara dia berdiri dengan tempat sujudnya. Adapun setelah tempat sujud, tempat dia meletakkan kepalanya, maka boleh kita melewati. Seandainya ada orang sholat di sini, kemudian bapak ingin melewati sekitar 2 meter setelahnya, boleh atau tidak? Boleh, karena itu melewati atau lebih dari tempat dia meletakkan kepalanya. Apakah orang yang sedang menunaikan ibadah haji wajib untuk berkorban? Tidak Tapi boleh dia berkorban Ya orang yang melakukan ibadah haji Haji tamatok misalnya Maka dia berkewajiban untuk menjembelih hadiyo. Hadiyo tamatok Adapun berkorban maka tidak wajib Dan seandainya dia ingin berkorban Maka diperbolehkan Meskipun yang afdol Kalau dia melihat di negaranya lebih membutuhkan Maka dia berkorban di negaranya karena ketika musim haji ini di Jazirah Arab atau di Arab Saudi sendiri banjir yang dinamakan dengan hewan korban. Sehingga banyak di antara hewan-hewan tersebut yang di, dikirim keluar. Yang dikirim ke negara-negara lain yang membutuhkan. Ada sebagian kelompok orang